Bismillah, Alhamdulillah. Kemudian jenis yang ketiga dari isim-isim yang dibaca nasab adalah maf'ul fi. Maf'ul fi dinamakan juga dhorof. Maf'ul fi dinamakan juga dhorof. Dhorof adalah ismun yudkaru libayani zamanil fi'li au makani. Yaitu isim yang disebutkan untuk menjelaskan waktu terjadinya perbuatan atau tempat terjadinya perbuatan. Mislu contohnya zahabtu yaumal ahad. Aku pergi pada hari Ahad. Sumtu yaumal khamis. Aku berpuasa pada hari Kamis. Pada yauma pada kata yauma adalah zorof, yaitu zorof zaman. Dikarenakan yauma adalah isim yaitu isim yang disebut untuk menjelaskan waktu terjadinya perbuatan. Kemudian contoh yang lain adalah "umtu amamal ustaz. Aku berdiri di depannya ustaz. Namal kalbu khalfal babi. Anjing itu tidur di belakang pintu. Pada kata amama dan khalfa adalah dorof, yaitu dorof makan. Dikarenakan amama dan khulfa ini adalah isim yang disebutkan untuk menjelaskan tempat terjadinya perbuatan. Kemudian dorof, yaitu dorof zaman, di antara kalimat-kalimat yang sering digunakannya adalah sobahan, yaitu pagi, wutuatan, pagi, ada waktu ghadwatan ini adalah dari sholat subuh hingga terbitnya matahari itu ghadwatan. Kemudian bukrotan. Itu bukrotan awal siang. Masaan yaitu sore. Asilan petang, lailan malam hari, naharon siang hari, yauman hari usbu'an pekan, syahron, bulan, sanatan, tahun, aman, tahun, ornan, kurun, abadan, selamanya, hainan, sementara waktu, ahyanan, kadang-kadang, tarotan, kadang-kadang, sabikon, yang lalu, saatan sesaat, al-ana, sekarang, qabla, sebelum, ba'da, setelah, amsi, kemarin, Godan besok anifan tadi kodiman dahulu. Ini adalah kalimat-kalimat yang sering digunakan sebagai borof zaman atau keterangan waktu. Kemudian, kalimat-kalimat yang sering digunakan sebagai keterangan tempat atau borof makan adalah amama di depan, udama di depan, khalfa di belakang, waroa di belakang, fauqo di atas, tahta di bawah yamin di kanan shimala di kiri baina di antara haula sekitar ainda di sisi izaa di hadapan ini yang sering digunakan sebagai zorof makan atau keterangan tempat. Kemudian zorof terbagi menjadi dua yaitu mutasorif dan ghair mutasorif. Mutasarrif adalah ma yusta'malu dzarfan hainan wa ghairu dzarfin hainan akhar. Yaitu isim yang digunakan sebagai dzaraf pada suatu waktu dan bukan sebagai dzaraf pada waktu yang lain. Adapun contoh yang sebagai dzaraf adalah sumtu yaumal isnain", Aku berpuasa pada hari Senin Kemudian yang bukan dorof, yaitu contoh yang berkedudukan bukan sebagai dorof adalah yaumul jum'ah yaumun mubarak. Hari Jumat adalah hari yang barokah. Pada kata yaum adalah dorof. Adalah dorof. Akan tapi dorof di sini adalah dorof mutasorrif. Dikarenakan pada yauma bisa berupa bisa berkedudukan sebagai gorof dan bisa juga berkedudukan bukan sebagai gorof. Kemudian, gorof yang غير mutasorif adalah isim yang tidaklah digunakan atau tidak beramal kecuali sebagai gorof atau jer dengan min. Jer dengan min. Mislu contohnya qabla, ba'da, anda. Pada contoh qabla, ba'da dan anda ini adalah dzaraf yang bukan mutasorrif, ghair mutasorrif. Dikarenakan hanya berkedudukan sebagai dzaraf. Hanya berkedudukan sebagai dzaraf. Atau bisa dijar dengan min. Seperti min qabli, min ba'di, min andi. Kemudian dorof terbagi menjadi dua pula, yaitu mu'rob dan mabni. Dorof terbagi menjadi dua, yaitu mu'rob dan mabni. Mu'rob adalah yang mengalami perubahan pada akhirnya, karena adanya amil atau faktor. Contohnya yauman, lailan, nahran, atau sanatan. Naam. Syahron am, syahron dan sanatan. Pada contoh-contoh ini adalah lorof yang mu'rob, yang mengalami perubahan dikarenakan amil. Bisa uh, bisa marfu, bisa nasab, dan bisa juga majrur. Tergantung amil yang masuk padanya. Bisa yaumun, yauman, ataupun yaumin. Kemudian lorof mabni, yaitu lorof yang